والمقتدر القادر القدير المقتدر terserah bolak balik boleh biasanya mereka mendahulukan apa namanya huruf-huruf sesuai dengan hijai apa hijaiyah. Jadi kalau misalnya qa kemudian setelah itu alif makna lugawi hati secara bahasa al-qadru wal qudrah al-qadru wal qudrah wal miqdar wal miqdar al-qadru al-qudrah al-miqdar al qadru al qudrah al miqdar Quran. Qala rahimahullah itu semuanya bermakna al-quwwah sama dengan al-quwwah. Al-qadru wal qudrah wal miqdar itu sama dengan al-quwwah. وقدر alaihi sama dengan yakdiru wa yakduru wa qadira qudratan wa qadara jadi apa namanya rangkaian tasrifannya seperti itu qadara yakdiru yakdur wa qadira qudratan waqtadara maknanya hampir mirip dengan ini artinya al quwah itu tadi wa huwa qadir wa qadir wa huwa qadir wa qadir ini isim fa'ilnya kalau qadir ini isim fa'il biasa fa'il wa qadir ini bentuk mubal mubalaghah Adapun muktadir ini dari fiil waqtadara yang maknanya sama dengan kuat. Nah. Masih dalam bentuk apa makna secara bahasa jadi tadi ada kata waqtadara dengan isim fa'ilnya apa? Muqtadir. Masdarnya iqtidar. Nah, isim masdarnya al-iqtidar ala syai' al-iqtid wal iqtidar ala syai' iqtidar ala syai' al-iqtidar ala syai' itu sama dengan artinya artinya sama dengan al-qudrah alaihi. Jadi al-iqtidar ala syai' sama dengan al-qudrah ala syai' sama-sama memiliki kekuatan terhadap masalah tersebut kekuasaan Kemudian diungkapkan qadar tu syai'a juga dalam bahasa dalam hadis dalam hadis kan ada juga apa perintah Nabi saw apa hadisnya itu tentang kalau kita menjelang lihat hilal Ramadan atau hilal Syawal. Fa in humma alaikum faqduru faqduru. Jadi kalau kamu tertutup awan terhalang kira-kirakan ya, ukduru. Bahasanya kan ukduru. Ukduru. Ya, ini dari kata eh, apa maknanya bisa dengan apa semana dengan makna master itu takdir kira-kira mengira-ngira Artinya di sini kalau kita dengar orang Arab mengatakan ukduru au akdirhu, nah itu maknanya hampir sama. Nah, kira-kirakan. Nah, seperti dalam hadis idza ghumma alaikumul hilal faqduru lah. Faqduru lahu. Ai atimmu lahu as-salatin. Nah, sempurnakan ini kira-kirakanlah ya, ya bulan itu baru 29 jadi sempurnakanlah jadi 30 Kemudian kalimat qadarullah wa qadruhu itu sama. Qadarullah dan qadruhu, yani qadarullahi wa qadruhu itu sama sama maknanya. Nah, juga bermakna takdir dalam artian sama dengan qada. Ini al-qadar wal qadru itu sama juga dengan yakni nah al-qada. Ya, mirip dengan. Nah. Pengertiannya seperti itu. Sehingga kita kan sering mengatakan walaupun sebagian sebagian diralat sebagiannya apa artinya sebagian ulama meralatnya kita mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Nah. Dari itu. Baik. Nah, perbedaan di antara tiga makna tersebut. Al-Qadir, Al-Qadir, wal Muqtadir. Qala Zajjaji dalam Istiqaqu Asma'illah ini ahli bahasa murid Az-Zajjaj. Dia menisbahkan dirinya Az-Zajjaji sebagai muridnya pun menunjukkan bahwa dia merasa paling dekat dan paling cinta kepada gurunya mungkin. Az-Zajjaji. Gurunya Az-Zajjaj, pengarang tafsir Asma al-Husna. Mensyarah Asma al-Husna. Al-Qadir ablagh. Lebih balik, lebih sempurna di dalam pensifatan dengan kudrah. Artinya kalau dikatakan nah dia berkuasa. apa kudrah itu adalah kekuasaan maka nama Al-Qadir itu menunjukkan bahwa dia penyandang sifat yang paling hebatnya daripada Al-Qadir daripada Al-Qadir ini lebih ablaq. Ya, karena jika sudah kita biasa sebutkan bahwa ini sifat mubah mubalaga bentuk mubah mubalaga yang menunjukkan sangat menunjukkan sangat atau paling disebutkan oleh Al-Nam Ibnu Al-Athir dalam An-Nihayah. Nihayah itu kitab kamus lah. Fi Bil Hadis. Beliau juga penulis sirah, tarikh Ibn al athir Al-Qadir wal Muqtadir wal Qadir fi asma'illah subhanahu wa ta'ala fal qadir ismul ismul fa'il al qadir ismul fa'il min Qadara yaqdir huwa qadir. Yang belajar nahu ingat lagi tasrifannya, pelajaran sarafnya. Masdar ya, isim fa'il itu apa? Pelaku. Dia biasanya urutan itu fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, baru dia isim fa'il yang keempat dalam tasrifan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa huwa fa'il. Nah, ini urutannya. Paling mudah tuh lihat amsilatul tasrifiyah. Ya. Amsilatul tasrifiyah. Wal qadir fa'ilun minhu. Sedangkan al qadir fa'ilnya dari fa'il tadi, dari fa dari isim fa'il tadi. Fa'il dan dalam bentuk mubah mubalaghah. Adapun muktadir itu wazan muftail ista'ala yasta'ilu fa huwa muftail nah. min dari kata iqtadara yaqtadiru iqtidaran fa huwa muqtadirun fa huwa muqtadirun wa huwa ablagh lebih hebat lagi. Yang paling sering muncul di dalam Al-Quran adalah nama Allah Al-Qadir. Al-Qadir. Nah, paling banyak memang Al-Qadir itu sampai disebutkan 45 kali disebutkan di dalam Al-Quran. 45 kali. Kalau Al-Qadir nama Allah Al-Qadir itu disebutkan 12 kali, 5 di antaranya dalam bentuk jamak. 5 di antaranya dalam bentuk jamak. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Itu diantaranya. Nah, seperti itu mana maksudnya jamaknya. Wa inna ala, an nuriyannaka ma na'iduhum laqadirun. Dalam surah Al-Mu'minun. Dalam bentuk jamak. Dalam bentuk mufradnya tunggal أوليس الله خلق wal والأرض biqadirin ala an yakhluqa mithlahum Bala. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في آخر سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Sebagian ulama melemahkan hadis yang menyebutkan jawaban terhadap kalimat dalam ayat ini. Ada mengatakan sunnah, ada yang mengatakan hadisnya lemah. Ini jawaban, "Alaisa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta?" Bala subhanak. <clears throat> Tapi ada yang khilaf itu. Cuma ada juga memang banyak yang menghasankannya Kalau ismuhu al-qadir itu hampir 45 tempat atau 45 kali. Adapun muktadir itu juga disebutkan beberapa hanya beberapa kali dalam bentuk mufrad dan juga dalam bentuk jamak. Dalam bentuk jamak mungkin dua kali. Kalau yang bentuk mufrad itu yang anak dua kali disebutkan dalam surah Al-Kahfi dan dalam surat Al-Qamar. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ayat terakhir yang dibaca oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebelum ruhnya lepas. Setelah 80 kali murajaah menghantamkan Al-Qur'an selama dalam penjara. 80 kali. Terakhir di ayat itu. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Makanya dianjurkan untuk baca dengan tartil Al-Qur'an itu karena manzilahmu kedudukanmu di akhirat itu adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Baca sempatkan baca. Karena kedudukanmu adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Umar bin Abdul Aziz membaca ayat Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, Syekhul Islam Taimiyah membaca ayat itu setelah 80 kali murojaah Artinya menghatamkan Al-Quran sampai pada ayat ini. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Jadi jangan bosan membacanya. Jangan bosan baca Al-Quran. Tidak dengan mushaf, walaupun itu berpahala, kalau orang di luar sana mulutnya melantunkan dendangan nyanyian, ya, latah, omongan-omongan yang enggak karuan. Ahlul Quran mestinya yang keluar adalah lafaz-lafaz ini. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Atau bukan tidak doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an kan banyak. Muncul gangguan-gangguan membuat dia mungkin was-was, ada yang ada dalam surat Al-Mu'minun Allah merintahkan nabinya SAW dan itu pantas sangat pantas untuk kita baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Setiap kali mulai muncul godaan baca A'udzu billahi a'udzu bika rabbi min hamazati syayatin وأعوذ بك ربي أن يغفرون Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyadurun. Bisikan itu kan macam-macam, bukan hanya pikiran-pikiran yang kotor, niat-niat yang buruk, kadang-kadang syubhat. Syubuh, syubhat. Bisikan-bisikan yang maksudnya adalah mendorong kita untuk memikirkan yang aneh-aneh tentang agama ini, tentang Allah. Hatta dalam dalam sholat Kadang-kadang mungkin kita digoda untuk ngantuk, mau nguap selebar-lebarnya. Rabbi a'udzubika min hamazati wa a'udzubika rabbi an Dalam hati pun tidak masalah. <clears throat> kan banyak ya. ya kita dapat pahala lisan kita pun terjaga nah Makanya ini yang dikatakan oleh mereka. Kalau orang itu tidak hafal Al-Quran, dengan apa dia yudan din? Mendendangkan sesuatu, melantunkan sesuatu. Kalau orang di luar sana, omongan-omongan nggak karuan, lagu-lagu, nyanyi-nyanyian yang mereka ulang-ulang sambil senyum-senyum sendiri, kadang-kadang geleng-geleng kepala sendiri, kadang goyang-goyang badannya seperti banci. Ahlu sunnah, ahlul Quran, mestinya yang keluar dari lisannya itu ayat. Baik. Semua nama Allah tadi ketiga-tiganya tadullu ala subutil qudrah sifatan lillahi subhanahu wa ta'ala. Semua nama-nama tadi baik dalam bentuk dalam nama muqtadir Al-Qadir maupun Al-Qadir itu semua menunjukkan kepada bahwa zat yang mempunyai nama tiga nama ini memiliki sifat kudrah kamilah yang maha sempurna sempurna maha sempurna kudratnya tidak ada satupun yang luput dari kudrat Allah subhanahu wa ta'ala fabi kudratihi aujadal mawjudat dengan kudrahnya dia mewujudkan segala sesuatu yang ada di alam ini yang bisa kita lihat ataupun yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita tapi kita tahu keberadaannya ada bahwa benda itu ada wa bi qudratihi dabbaraha <clears throat> Dengan kodratnya pula dia mengaturnya, mengendalikannya. Wa biqudratihi sawaha wa ahkamaha. Dengan kodratnya pula dia sempurnakan dan dia kokohkan wa bi qudratihi yuhyi wa yumit dengan kodratnya dia menghidupkan dan mematikan lalu kemudian memberi balasan yakni mengembalikan mereka lagi menghidupkan mereka dan memberi balasan untuk mereka Nah, alladzi idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Dengan kekuasaannya itu, dengan kudrahnya itu, yang jika dia menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun fayakunu apa yang diinginkannya wa biqudratihi yuqallibul qulub dengan kekuasaannya pula dia membolak-balikkan hati ويصرفها على ما يشاء ويريد. اللهم yurid <clears throat> Allahumma sabbit على ما يشاء ويريد. dia selewengkan dia belokkan kepada apa yang dia inginkan dan dia tidak zalim dan dia tidak zalim wa ma rabbuka bidhallamin lil abid dan Rabbmu tidak zalim terhadap hamba-hambanya. Maha adil. Dia ketika menyesatkan seorang hamba. Maha pengasih lagi maha penyayang. Besar karunianya ketika dia memberi hidayah kepada seorang hamba. La yus'alu an ma yaf'al. Wahum yus'alun. Tidak ditanya apa yang dia perbuat. Mereka lah yang ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Yahdi man yasha. Dia menunjuki siapa yang dia kehendaki. Wa yudillu man yasha. Yaghfiru liman yasha. Wa yu'adzibu man yasha. Wa ilaihi tuqlabun. Wa yaj'alul mu'mina mu'minan. Wal kafira kafiran. wal barra barran wal fajir fajiran itu irada dan masyiahnya la yus'al amma yaf'al tidak ditanya kenapa dia menyesatkan saya kok di enam si fulan yang begitu baiknya begitu luas ilmunya diselewengkan Wali kamali qudratih dan karena kesempurnaan kodratnya tidak ada satupun yang bisa meliputi menjangkau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kita kenapa Allah menyesatkan kita. Kenapa Allah memberi petunjuk kepada kita? Kenapa berat kita untuk melakukan kebaikan ketaatan? Dan Allah Maha Adil. Dzalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laisa bidhallamin lil 'abid. Itu adalah buah dari tanganmu sendiri, perbuatan kamu sendiri. Dan Allah tidak menzalimi hambanya. Falamma zahu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka cenderung kepada kesesatan, Allah selewengkan mereka. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. saat masira. Kami palingkan dia kepada apa yang dia mau dan kami masukkan dia kepada ke dalam jahanam dan itu adalah jelek-jelek tempat kembali. Maka jangan tanya kenapa Allah sesatkan kita ya Allah, kenapa Engkau jatuhkan aku ke dalam dosa, ke dalam maksiat. Bukankah Allah telah memberikan dua perangkat kepadamu? Bahkan tiga perangkat. Bahkan Allah bentangkan ayat-ayatnya Wahadainahu najdain. Telah kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Dua jalan sudah ditunjukkan Allah kepada kita. Falak tahamal aqabah. Kenapa dia tidak mencari jalan yang mendaki? Jalan yang sebetulnya sulit. Kita ingat. Hufatil jannatu bil makarih وحفت النيران وحفت النار بالشهوات surga itu dipagari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hal-hal yang sulit hal-hal yang tidak sesuai dengan nafsu kita manusia yang tamak yang serba ingin apa nyaman tenang nafsu yang senantiasa mengajak kita kepada yang jelek dan bisu Surga dipagari dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan jiwa kita. Sementara neraka, kufatin nar bisyahawat dengan yang sesuai dengan nafsu kita. Mana yang kita pilih? Alam naj'al lahu ainain? Bukankah telah kami berikan kepadanya jadikan untuk dia dua mata dengan mata itu dia melihat al-haq, melihat mana yang benar tanda-tanda kekuasaan Allah ولسانا وشفتين وهديناه النجدين Jadi jangan tanya Kenapa ya Allah engkau sesatkan aku Tapi tanya Kenapa kamu sampai bisa tersesat Apa yang kamu cari Bukankah telah Allah bentangkan dua jalan Allah berikan kamu perangkat Kenapa kamu pilih jalan yang sesat Jangan beralasan takdir. Ini kan takdir Allah. Tidak pantas untuk ber, karena perintah masih ada di hadapan kita. Larangan masih terbentang di hadapan. Nasallallahu alaihi Walikamali la ahadun min ilmihi. Dengan karena kesempurnaan kudrah Allah, tidak ada satupun yang bisa menjangkau meliputi ilmu Allah illa bima syaa kecuali yang Allah kehendaki tidak ada yang tahu tentang ilmu Allah hatta nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau hanya tahu apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala antara buktinya bahwa beliau tidak tahu apa yang di, nah, kecuali yang diberitahukan oleh Allah Beliau sendiri menyebutkan la nuhsi la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu untuk menyanjungmu, memuji-mujimu. Engkau adalah sebagaimana yang kau menyanjung dirimu. Dan beliau pun menyebutkan dalam hadis syafaat beliau di hari kiamat nanti dibukakan oleh Allah mahamid pujian-pujian diajarkan oleh Allah, ditampilkan oleh dan berikan oleh Allah nama-nama ataupun ungkapan-ungkapan pujian untuk Allah yang belum dibukakan oleh Allah sekarang. Belum diajarkan oleh Allah. Nah, seperti juga dalam doa beliau yang sering kita baca yang awal pembahasan ini kita sebutkan bahwa beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak. Nah, ada nama yang Awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaib indak. Nama-nama yang disimpan oleh Allah untuk dirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu perkara nah, gaib ini kecuali yang diberitahukan oleh Allah. Walikamal qudratihi dan karena kesempurnaan kodratnya khalaqat samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam dia menciptakan langit dan bumi selama enam masa. Wama masnahu min lughub dan sama sekali tidak disentuh oleh kelelahan. Dari hari Ahad Allah mencipta sampai Jumat. Sabtu bukan Allah beristirahat. Mereka mengatakannya sabat. Bukan Allah beristirahat, tapi memang sudah selesai penciptaan. Bukan Allah capaian. Allah sendiri menyatakan wama masaniyal man wama mastana min lughub. Tidak kesulitan, tidak kepayahan untuk menciptakan nah, semua itu dalam enam masa. Wala yu'jizuhu ahadun. Tidak ada satupun makhluknya yang bisa mengalahkannya, membuatnya lemah. la yu'jizuhu ahadun min khalqihi. Tidak ada satupun makhluknya yang bisa membuatnya kalah, membuatnya lemah, kepayahan. Wala yafutuhu ahadun. Tidak ada satupun yang bisa lolos dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Hatta walau kana fi buruj musyayyadah atau walaupun dia berada di, dalam tembok besi yang sangat kuat sekalipun. Dan ini termasuk diantara sendi-sendi prinsip-prinsip keimanan. Yaitu beriman kepada takdir. sirun min asrarillah rahasia di antara rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan siapa yang tidak beriman kepada takdir Allah berarti tidak beriman kepada Allah. Mengingkari ayat-ayat yang menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Termasuk di dalamnya menciptakan perbuatan-perbuatan hambanya. Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan tidak ada satupun perbuatan hambanya itu yang luput. Dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tercecer mengingkari takdir nah, tidak mau beriman kepada takdir berarti mengingkari kudratullah mengingkari kekuasaan kekuasaan Allah tidak beriman bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu berarti apa tidak beriman pula bahwa Allah itu maha tahu maha adil maha bijaksana maha mencipta. Kenapa? Itu semua rangkaian. Di antara mereka ada yang mengingkari ilmu Allah. Kalau Allah maha kuasa, yang dengan kekuasaan itu dia menciptakan segala sesuatu, bagaimana mungkin bisa sesuatu itu tercipta dengan sempurna, teratur begini indah, begini serasi, begitu serasinya. Tidak ada satupun yang meleset kalau dia tidak punya ilmu tentang apa yang dia ciptakan. Nah, inilah dalam beriman kepada takdir itu diajarkan oleh para ulama kita mengimani yang melalui empat tingkatan. Tingkatan yang pertama beriman kepada ilmu Allah. Mengimani ilmu Allah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput. Tidak ada satupun yang lolos dari pengetahuan Allah. Sekecil apapun, dimanapun kita berada. Allah tahu apa yang dimakan plankton-plankton. Binatang-binatang benda-benda makhluk-makhluk yang bersel satu di dasar lautan itu. Masuk keluar masuk dalam sel-sel tubuh sel tubuh yang satu itu Allah tahu. Allah pun tahu mengetahui bagaimana langkah-langkah semut yang hitam di atas batu yang hitam di dalam gelapnya malam apalagi di dalam dada-dada kita. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah dia tidak mengetahui apa yang dia ciptakan? Padahal dia adalah zat yang maha halus, lagi maha mengetahui secara rinci. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Baik yang telah lalu, sedang, dan yang akan dilakukan oleh hambanya. Itu diketahui oleh Allah Tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua. alkitabah Mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat segala sesuatu yang ada di alam ini. Dalam kitab yang terjaga. Lauh mahfud. Bahagia sengsara. Mukmin, Kafir. Salih atau tidaknya kita itu sudah tercatat di dalam Allah Mahfud. Tidak ada satupun yang lolos dari perbuatan-perbuatan kita ini. Apa yang akan terjadi pada diri kita? Bahagia atau sengsara, bahkan menjadi ahlul jannah nas'alullah hadalik? ataukah ahlul nar naudzubillah itu semua sudah tercatat di sisi Allah. Ini pun sudah ditanya oleh para sahabat. Lalu ngapain kita beramal ya Rasulullah? Beramallah. Karena masing-masing itu diciptakan, dimudahkan kepada apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk menjadi ahlul, na, ahlul jannah, nasallallah dzalik, dimudahkan dia untuk beramal dengan ahlu, amalan ahlul jannah. Kalau dia dimudahkan, dia diciptakan untuk menjadi ahlul nar, wa na'udzubillah min maka mereka akan dimudahkan kepada ahlul nar. Amalan-amalan ahlul nar beramal. Luruskan niat. Nah, minta pertolongan selalu kepada Allah untuk bisa ikhlas, untuk bisa menjadi sawab dalam semua tindak tanduk kita. Ridha Allah dengan perbuatan-perbuatan kita. Singkatan yang ketiga. Beriman bahwa masyiatullah itulah yang berlaku. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Kita menginginkan sesuatu dengan semua perhitungan detail rinci ternyata gagal karena memang Allah tidak menghendaki. Bahkan kita ingin, mungkin menjadi ingin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang takwa. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Mulut kita kan bisa mengatakan saya cinta kepada Allah, saya ingin jadi orang baik, tapi hati kita tidak sejalan. Banyak sekali kotoran-kotoran yang melekat yang masih menempel di dalam hati itu. Maka ketika pernyataan ini muncul diuji oleh Allah, banyak mereka yang gagal. Seperti disebutkan dalam surat Al-Hajj ada orang-orang yang mereka itu kalau beribadah itu hanya tepinya saja. Kalau ditimpa dia ujian, sudah ikut menyimpang. Datang subuhat langsung ditelan. Nasallallahu salam alaihi Kemudian yang keempat, beriman bahwa Allah Maha menciptakan segala sesuatu. Allah pencipta segala segala sesuatu. Termasuk di dalam sesuatu itu adalah perbuatan-perbuatan kita, lahir dan batin. Itu semua ciptaan Allah, perasaan-perasaan kita, kecerdasan kita, kemampuan kita, keinginan kita, kehendak kita, kebodohan kita, malasnya kita, riang, gembira, sedih, duka cita, menyesal itu semua ciptaan Allah. Beriman dengan empat perkara ini membawa kita untuk beriman kepada takdir. Kalau dia betul-betul beriman kepada takdir dengan cara beriman seperti ini, tidak akan mudah merasa bangga dengan apa yang dia peroleh. Tidak pula merasa sedih kalau luput dari apa yang dia inginkan. Dan beriman kepada takdir itu termasuk di antara semulia-mulia sifat orang yang berilmu. Salah satu di antara tafsirannya adalah dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya ketika Allah menyatakan innal innama yakhshallaha min ibadihi ulama yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah para ulama, yaitu orang-orang yang mengatakan Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, beriman kepada kudratullah azza wa jalla ini inilah yang ditunjukkan diantaranya oleh nama-nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir, Wal-Muqtadir. Beriman kepada nama ini menunjukkan apa? Nah, berarti mengimani pula sifat sifat yang ditunjuk sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Tentu saja kalau sudah beriman kepada nama tersebut, mengimani sifatnya, mengimani bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Beriman kepada takdir takdir Allah. Beriman pula dengan empat tingkatan iman tadi. Karena itu bisa dikatakan lawazim. Mereka yang beriman bahwa Allah itu adalah Al-Qadir, berarti dia mengimani pula bahwa Allah adalah Al-Alim. Allah itu adalah Al-Hakim. bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq. Apa buahnya? Buahnya membuat semakin kuatnya, teguhnya seorang hamba itu senantiasa dalam apa? Dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dia dengan akan apa? Selalu minta pertolongan kepada kepada Allah. Nah, tawakalnya kepada Allah pun bagus. Artinya tidak salah. Betul-betul dia mem, apa, dengan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, hakat tawakul. Benar-benar tawakalnya itu sempur, sempurna. Kepasrahannya kepada Allah bulat. Penyandaran dirinya kepada Allah utuh. di antara buahnya juga yakni beriman kepada takdir ini mereka yang mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir Al-Qadir Al-Muqtadir yakni mengimani pula sifatnya itu Dzul Qudrah yakni bahwa Allah memiliki kekuasaan yang mutlak itu mendorong kita untuk menyempurnakan kesabaran menyempurnakan sifat sabar. Kalau belum ada mungkin menumbuhkannya, mengembangkannya. Nah, dan yakni apa namanya? husnul ridha anillah. Betul-betul bagus. Nah, tepat apa namanya ridhonya kepada Allah itu. Sungguh-sungguh dia ridho kepada kepada Allah. Jadi bukan sekedar dia lisannya mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tapi betul-betul dia ridho bahwa segala yang terjadi pada dirinya adalah karena Allah itu adalah Rabbnya yang mengatur, yang maha tahu tentang dia. Nah, mereka yang seperti ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah hatinya penuh dengan terisi penuh dengan keridhaan kepada Allah, keridha dengan semua takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah isi hatinya itu dengan rasa cukup, puas dengan Allah. Hatinya akan diisi pula oleh Allah rasa cinta seutuhnya kepada Allah dan selalu kembali kepada kepada Allah. Jadi dia tidak melihat lagi apa namanya mengapa Allah berbuat seperti ini kepada dia atau kenapa kok saya yang mengalami yang demikian. buah beriman kepada takdir ini juga atau buah beriman kepada nama tiga nama ini kata beliau nah di antaranya adalah salamatul insan min amradil qulub bersih selamat dia dari penyakit-penyakit hati selamat dia dari penyakit-penyakit hati apakah dendam Nah, kalau dendam ini kan berangkatnya kan dia kan apa karena dia melihat sebab apa yang membuat dia gagal. Nah, dia cari kambing hitam. Karena tahu misalnya penyebabnya fulan wa alan, nah, akhirnya dendam atau nah, karena ia ini meleset dari sesuatu yang dia pakai misalnya. Nah, saking jengkelnya atau apanya mungkin itu dihempaskan oleh dia. Nah, hebat dendam. Kemudian hasad dan selain itu. Masuk dalamnya kekecewaan, nah, hazan, nah, sedih. Nah, memang siapa memang ingin sekali kita bersedih, berduka cita. Kemudian jadi pesimis dan akhirnya apatis, malas untuk melakukan lagi. Enggak lah, nanti gagal lagi. Ini yang diinginkan oleh nah, Atau berandai-andai. Coba tadi kalau saya enggak begini, Kan tidak akan jadi seperti ini ya. Nah, ini sudah membuat peluang buat setan untuk bermain. Kenapa dia bisa selamat dari penyakit-penyakit ini? Karena dia tahu bahwa itu semua dengan takdir Allah. Karena Allah Maha Maha Kuasa. Allah kadir. Buah dari mengimani ini juga menguatkan tekad dan kemauan hamba serta keinginannya kepada yang baik. Ini masing-masing kita melihat ketika mungkin Allah beri kemudahan dia untuk menjalani hidayah, untuk menerima hidayah, maka sambutlah tundukkan hati itu. Ada orang yang memberikan nasihat, ada orang yang memberikan teguran. Nah, terima nasihat tersebut. Walaupun mungkin pedas kalimatnya, mungkin caranya. Tapi dia menyebutkan istakillah Anda. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan dibalik. Kamu juga bertakwa kepada Allah. Nah, itu alat dohisam. Seperti dikisahkan tentang Harun Ar-Rashid Seorang Yahudi menegur dia, "Pakillah ya Amirul Mukminin." Turun dari kudanya sujud kepada Allah. "Ya Amirul Mukminin, huwal Yahud." Tapi dia mengatakan ittaqillah, menyuruh saya takwa kepada Allah. Jangan emosi yang lebih dahulu muncul diingatkan dengan takwa orangnya kasar. Kamu sendiri wahwa aladul khisam. Allah mengingatkan kita untuk yang demikian. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathu izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Sombongannya bangkit. kamu siapa kok nyuruh orang lain bertakwa? Kamu sendiri tidak bertakwa. Ini bukan jawaban orang yang ingin baik. Jawaban orang yang aladul khisam, Takwalah, ittaqillah. Naam. Nasallallahu dari Kita berlindung kepada Allah dari jangan sampai Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang alat durhisab. Diingatkan dengan takwa kepada Allah, kita merasa nah, enggan menerimanya. buah beriman kepada nama ini membuat lurusnya sikap raja, sikap rojak kita kepada Allah harapan kepada Allah itu tepat. Bukan harapan yang di yang artinya angan-angan. Ada husn yang nah, sayyiul raja artinya nah, ada husnul raja berarti ada lawannya. Bagaimana ini lawannya? Lawan dari husnul raja. Orang itu berharap-berharap tapi tidak beramal. Ah Allah kan Al Maha Pengampun. Nah, berdalil. Nabi ibadi anal ghafurur rahim anni anal ghafurur rahim. Naam. Sadaqallah. Amantu billah. Benar Allah mengatakan demikian. Beritakan kepada hamba-hambaku bahwa aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba lanjutkan ayat itu. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan azabku adalah azab yang sangat pedih. Jangan kita mentang-mentang Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terus tenggelam dalam perbuatan dosa, kesalahan. Kemarin sudah kita buat baca kita lewati Al-Fattah. Al-Fattah. Ada disebutkan dalam hadis kan? Tidaklah seorang hamba itu mengucapkan la ilaha illallah qat mukhlisan. Tidaklah seorang hamba itu mengucapkan la ilaha illallah sama sekali dengan ikhlas. Illa futihat lahu as samawat illa futihat lahu abwaabus sama abwaabus sama melainkan dibukakan untuk dia pintu pintu langit majtanaba al kabair selama dia menjauhi dosa besar nah, orang yang betul-betul lurus beriman kepada takdir besar rojaknya kepada Allah dan baik dalam artian tepat cara dia rojak kepada Allah. Apa didorong dengan amal. Tidak membuat dia putus asa. Jatuh dia dalam dosa apalagi dia sudah berusaha. Amrun aradahullah. Segera dia perbaiki diri. Tidak berlama-lama ini takdir Allah. Memang takdir Allah. Tapi berikutnya apa? Ya Allah engkau takdirkan aku jatuh dalam dosa. Apakah engkau takdirkan pulang? engkau terima taubatku ya Allah? Takdirkan pula lah ya Allah. Engkau terima taubatku. Engkau hapuskan kesalahanku tadi. Ini kan yang kita harap. Ini raja yang bagus. Ini bukan eh, buat dosa, ini takdir Allah kedapatan kalau sama Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, saya mencurikan karena takdir Allah. Memang. Dan dengan takdir Allah kami potong tangan kamu. Ayo. Ya. Beriman pada takdir Allah mungkin itu yang bisa kita baca bahas pada kesempatan ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain dengan nama Allah yang berikutnya. Sudah sampai 81 belum? Al-Malik sudah ya. Al-Malik, Al-Malik, kemudian Al-Azim. Baik kita bahas insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Al-Hayyul Qayyum. Ini semua kita sudah hafal dalam ayat kursi, ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.